Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. muka bumi kemudian dibiarkan berbuat semau kita kita boleh tidur semau kita boleh bekerja dari pagi sampai malam semau kita kita dibiarkan berfoya-foya berbuat kehendak kita atau adakah aturan-aturan atau adakah hikmah atau tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi maka kita perlu renungkan hal tersebut nah kenapa Allah menciptakan kita beriman Allah yang menciptakan, tapi apa tujuannya? Apa tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi? Maka jawabannya telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam firmannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka itulah tujuan atau hikmah atau nah, tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi adalah untuk beribadah suatu hikmah atau suatu tujuan yang sangat mulia suatu tujuan yang sangat besar bukan sembarangan kita diciptakan di manusia di apa muka bumi bukan sembarangan dan kita tidak dibiarkan atau tidak boleh kita berbuat seenak kita semua kita tanpa ada aturan-aturan nah Allah mempunyai tujuan yang besar yang sangat penting sekali untuk beribadah kepadanya. Maka untuk mencapai tujuan yang sangat penting dan mulia itu Allah memberikan aturan-aturan dan petunjuk dengan apa? Dengan diturunnya Al-Quran dengan diturunnya diturunkannya Al-Quran ke muka bumi dan diutusnya para rasul di muka bumi. Nah, untuk untuk mencapai tujuan yang sangat penting tadi, yang sangat mulia tadi dengan diturunkannya Al-Quran dan diutusnya para rasul. Baik. Allah menurunkan Al-Quran tujuannya untuk apa tadi? Sebagai petunjuk manusia untuk menjalani jalan yang benar untuk mencapai jalan yang benar, untuk mencapai apa tujuan yang diperintahkan oleh Allah tadi. Nah, dalam surat An-Nisa ayat kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaika dzikra bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah." Kita menurunkan kepada engkau apa? Az-zikra, Al-Qur'an, agar engkau menurun agar engkau menerangkan kepada manusia tujuan Allah menciptakan mereka nah berarti Al-Quran diturunkan untuk menerangkan atau memberikan jalan yang benar yang lurus untuk mencapai tujuan diciptakannya manusia juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-157 Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an katakan wahai Muhammad saya adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian semua. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia sebagai jalan hidup, pedoman hidup yang utama. Kemudian diturunkan Rasul untuk menjelaskan Al-Quran dan menjelaskan bagaimana memahami Al-Quran yang benar. Nah, Allah berfirman, Ku, wahai Muhammad, katakanlah, aku diturunkan kepada engkau dari Allah untuk kalian semua. Jadi ini dalil atau bukti-bukti bahwa Allah menurunkan Al-Quran dan juga menurunkan Rasulnya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang sangat besar tadi. Adalah beribadah kepada Allah dengan benar dan nanti puncaknya kita dimasukkan dalam surga. Baik. Maka dalam kesempatan ini kita perlu untuk memahami atau bagaimana cara memahami Al-Quran yang benar karena Al-Quran tadi seperti telah kita terangkan merupakan pedoman hidup kita untuk mencapai kebahagiaan kita baik di dunia dan di akhirat. Nah, maka kita akan membahas permasalahan tersebut bagaimana pada cara menafsirkan Al-Quran dan memahami Al-Quran yang benar. Dan dalam permasalahan ini, permasalahan ini akan kita bagi menjadi beberapa pokok-pokok pembahasan. Hey, yang pertama pokok pembahasan kita yang pertama adalah beberapa dasar atau dalil-dalil yang menunjukkan kita harus memahami Al-Quran. Apa dasarnya? Apa perintahnya? Apakah ada perintah dari Allah dan Rasul kita diperintahkan untuk memahami Al-Quran? Nah, kita akan tunjukkan dasar kita kenapa harus memahami Al-Quran dan dan mentafsirkan Al-Quran yang benar. Nah, dalam surat An-Nisa ayat ke-82 Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah manusia itu tidak mentadaburi Al-Qur'an? Ini suatu pertanyaan yang mengandung perintah kita untuk tadabbur Al-Qur'an. Allah memerintahkan kita untuk tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah manusia itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ini perintah dari Allah untuk kita tadabbur. Tadabbur artinya apa? Memahami dan menghayati makna Al-Quran dengan benar. Nah, itu dalil yang pertama yang memerintahkan kita untuk memahami Al-Quran. Dalam surat yang lain, dalam surat as saff ayat ke-29, Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyadhakkara ulul albab. Nah, Allah berfirman, kita turunkan kitab Al-Quran kepada engkau wahai manusia dan kepada engkau wahai Muhammad yang mubarak Al-Quran itu mubarakah baru ini agar manusia itu mencadaburinya, memahaminya menghayatinya Allah menurunkan Al-Quran untuk apa? untuk dipahami untuk ditadaburi waliyatadabbaru ulul albab dan agar orang-orang yang berakal yang punya kecerdasan, punya akal pikiran yang sehat untuk mempelajarinya, ya tazakar, mengingatnya dan mengamalkannya. Nah, ini beberapa dalil yang menunjukkan manusia wajib untuk memahami dan mengerti kandungan Al-Quran. Baik, kemudian pokok pembahasan yang kedua, keadaan, bagaimana keadaan para sahabat dan Rasulullah SAW sendiri dalam permasalahan memahami Al-Quran, bagaimana keadaan mereka di dalam permasalahan memahami Al-Quran ini? Diceritakan dalam hari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menceritakan tentang keadaan Rasulullah SAW pada saat awal permulaan turunnya wahyu, awal turunnya wahyu pertama-tama diceritakan keadaan Rasulullah. Nah, Ibnu Abbas berkata dalam tafsir surat Allah berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala Ibnu Abbas berkata, "Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'alliju min at tanzir shiddatan." Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah itu sangat sangat merindukan turunnya wahyu dengan kerinduan yang amat sangat. Sampai apa? sampai turunlah Jibril untuk memberikan wahyu maka langsung diturunkan. begitu datang Jibril memberikan wahyu langsung Rasulullah menirukan dengan menggerakkan lidahnya menirukan ajaran atau suara Jibril untuk menghafal untuk memahami Al-Quran kemudian Allah menurunkan ayat la harus bihi lisanak lita'jala jangan engkau terburu-buru untuk mengikuti Jibril untuk apa terburu-buru untuk menghafal Al-Quran seperti itu bisa jalan inna alaina jam'ahu Al-Quran karena nanti kita yang akan mengumpulkan di dadamu dan yang akan memahamkan kepadamu kita yakni Allah jadi di sini pada saat pertama Rasul datang wahyu langsung ditirukan langsung diikuti dengan gerak bibirnya maka langsung ditegur oleh Allah harus la tuharrik bihi lisanaka lagi. jangan engkau terburu-buru untuk langsung me, apa, menirukan Jibril untuk terburu-buru dalam memahami dan menghafal karena nanti Allah yang akan mengumpulkan pemahaman dan hafalan ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asyahid intinya di sini dalam hadis ini kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu bersemangat pada saat turunnya wahyu awal-awal langsung diturunkan dan sangat ini untuk dihafal dan dipahami. Nah, itu keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan tadi dalam hadis Ibn Abbas. Kemudian kita lihat keadaan para sahabat, keadaan para sahabat, bagaimana cara mereka dulu mempelajari Al-Quran dan bagaimana mereka begitu semangatnya dalam mempelajari Al-Quran. Diriwayatkan atau jika dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam mukadimahnya diberikan sangat sampai Abdullah Ibnu Mas'ud seorang sahabat bernama Abdullah Ibnu Mas'ud beliau berkata annahu kanu idza ta'allamu min Nabi sallallahu alaihi wasallam asyru ayat lam yajawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal amal Ibnu Mas'ud berkata annahum para sahabat itu dulu kalau mempelajari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 ayat maka tidak menambah. Jadi kalau sudah 10 ayat itu tidak menambah ayat yang baru. Hatta yata'allam sampai mereka memahami dan mengerti maafnya apa isinya, apa kandungannya, apa tafsirnya, minal ilmu dari ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya dan amal dan diamalkan. Nampak para sahabat lihat begitu semangatnya begitu semangatnya dalam memahami Al-Quran sampai apa tidak menambah ayat yang baru sampai mereka mengetahui isinya dan mengamalkan apa yang ada padanya 10 ayat dipahami diamalkan baru ditambah kemudian 10 ayat lagi dipahami dimengerti kemudian ditambah diamalkan nah seperti itu ini dari Ibnu Mas'ud kemudian juga dari anak bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata kana rajul idza qara'a al-baqarah wa ali imran jadda fi a'yunina dulu di kalangan kita para para sahabat seseorang yang membaca al-baqarah al dan ali imran dan memahaminya jadda fi a'yunina jadda artinya apa menjadi tinggi kedudukannya di antara kita artinya apa begitu menghormati para pembaca Al-Quran, begitu menghormati para orang-orang yang memahami Al-Quran dengan benar. Nah, sehingga apa? Yang membaca, yang memahami Al-Baqarah dan Ali Imran jadda fi a'linina. Apa? Ditunjukkan, terhormat di kalangan kita. Nah, kemudian juga Imam Malik berkata, Aqama Ibnu Umar ala hifdul Baqarah sama muslimin. Imam Malik bin Anas berkata, Ibnu Umar itu menghafal dan memahami dan menghayati Al-Baqarah itu selama 8 tahun. Nah, Al-Baqarah dipahami, dipelajari oleh seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar selama 8 tahun. Begitu apa sahabat sangat mencurahkan waktunya dan begitu berhati-hati dan begitu teliti, artinya tidak buru-buru di dalam apa mempelajari Al-Quran dan untuk mengerti kandungan-kandungan isi Al-Quran. Semua tadi yang kita sebutkan dari hadis Rasulullah SAW dan para sahabat ini menunjukkan apa bahwa tujuan utama Al-Quran adalah untuk dipahami dan dimengerti dan dihayati bukan hanya sekedar membaca saja. Nah, bukan berarti membaca tidak boleh. Nah, membaca mempunyai suatu keutamaan tapi tujuannya utama adalah memahami dan mengerti isi kandungan Al-Quran. Kita lihat tadi Rasulullah SAW dan para sahabat bagaimana cara mereka di dalam mempelajari dan memahami Al-Quran. Baik. Dan kita simpulkan yang ketiga atau pokok pembahasan yang ketiga bahwa orang-orang atau tingkatan orang di dalam Al-Quran ada beberapa tingkat dari uraian tadi kita mengambil kesimpulan ada beberapa tingkatan orang di dalam Al-Quran yang pertama tingkatan yang pertama yang paling rendah adalah orang yang hanya sekedar membaca saja membaca Al-Quran nah, membaca Al-Quran mempunyai pahala dan keutamaan tidak kita ingkari seseorang apa membaca Al-Quran punya keutamaan dan berpahala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang menjelaskan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Dalam hadis yang Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin kafatahu." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada suatu malam, maka dia telah menjaganya ayat dengan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah maka telah mencukupinya dari kecelakaan artinya apa bahwa dengan baca ini akan menjadi tenang dan mendapatkan perlindungan dari malaikat ini keutamaan membaca dan ini tingkatan yang paling rendah nah dari seseorang dari Al-Quran membaca membaca saja nah dan bukan berarti kita remehkan tidak tapi ini apa merupakan suatu derajat yang rendah dalam Al-Quran tapi punya keutamaan juga. Yang kedua, selain membaca juga dengan memahami hukum-hukumnya dengan tartil dan mengetahui tajwid Al-Quran, hukum-hukum tajwid, hukum-hukum apa makharijul huruf, keluarnya huruf di mana ini mempunyai tingkatan di atas dari dari yang pertama tadi cuma sekedar membaca tapi yang kedua, dia membaca, dia mengetahui hukum-hukum apa bacaannya. Mempelajari ilmu tajwid, memahami ilmu tentang makharijul huruf, keluarnya huruf, seperti itu apa? Mempunyai derajat yang lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Allah memerintahkan kita membaca Al-Qur'an apa dengan tartil. Apa artinya tartil? Artinya adalah dengan hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW para sahabatnya keluarnya huruf alif itu dari mana huruf ba dari mana keluarnya hurufnya apakah dari kerongkongan atau dari lidah atau dari mana kemudian punya sifat-sifat yang apa apakah punya sifat apa seperti itu mendesis ada keluar anginnya itu apa yang dipelajari dalam ilmu tajwid nah, yang insya Allah semua kita paham dan itu merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari hanya sekedar membaca Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? warattilul qur'ana tartila kita diharuskan untuk membaca dengan tartil dengan tartil artinya apa? dengan mengatur hukum-hukumnya ahkam ahkam tentang membaca Al-Quran tajwid, tajwid seperti itu Nah, itu tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah tadabbur dan al-fahm mau memahami Al-Quran, maka perlu mengetahui tafsir, tafsir Al-Quran. Apa itu tafsir? Tafsir Al-Quran maknanya secara bahasa adalah al ibana wal kasfil al muwatti al-mughatta. Nah, tafsir secara bahasa Arab adalah al ibana al ibana adalah penjelasan wa kashful muwatti dan membuka sesuatu yang tertutup. Nah, kalau ada sesuatu yang menutup dari benda, seseorang membukanya, ini adalah tafsir. Jadi apa secara bahasa ada penjelasan dan membuka sesuatu yang tertutup itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah tafsir adalah merupakan suatu ilmu yang telah menjadi ilmu tersendiri dalam dalam dalam apa? Dalam Islam ilmu tafsir Al-Quran Nah, ini suatu fun atau khusus ilmu yang punya jurusan khusus. Nah, tentang tafsir Al-Quran. Apa itu? Ilmu tafsir artinya adalah al-ilmu alladhi yufham bihi kitabullah al-munajjal ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayan ma'anihi wa istikhraji ahkamihi wa hikmahi wa hikamihi. Nah, ilmu tafsir adalah ilmu yang dengan dengannya dipahami Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menerangkan makna-makna makna-makna kalimatnya makna-makna kata-kata yang sulit wastikhraj kami dan mengeluarkan hukum-hukum nah dalam Al-Quran punya hukum-hukum nah maka dengan tafsir itu diketahui hukum-hukum dalam Al-Quran dan hikam ini dan hikmah dan hikmah tujuan atau rahasia kenapa Allah menurunkan ayat ini kenapa Allah menurunkan surat ini apa hikmahnya atau apa sebabnya nah itu termasuk dalam ilmu tafsir itu kita mengetahui sekarang apa apa pengertian tafsir tadi adalah suatu ilmu yang bisa dengannya memahami Al-Quran dan juga mengetahui bagaimana mengeluarkan hukum di dalam ayat-ayat dan hikmahnya itu tafsir. Kemudian setelahnya kita juga perlu memahami yang kelima, pokok pembahasan kita yang kelima adalah inti kita pembahasan ini adalah bagaimana cara tafsir Al-Quran itu bagaimana yang terbaik caranya yang dipakai oleh para ulama Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, At-Tabari, yang lain-lain yang bagaimana mereka punya kitab mengarang kitab-kitab tafsir caranya bagaimana cara mentafsirkan Al-Quran yang benar yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat maka berkatalah Ibnu Katsir dalam mukadimah Ibnu Katsir apa mukadimah tafsirnya berkata bahwa ada empat cara empat tahapan seseorang dalam mentafsirkan Al-Quran atau tahapan-tahapan seseorang mentafsirkan Al-Quran tahapan yang pertama adalah tahapan mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, itu yang terbaik, yang paling bagus, yang harus pertama kali seseorang memahami kalau ada ayat bisa ditafsirkan dengan ayat yang lain, maka itulah yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga adalah Al-Quran dengan perkataan sahabat. Yang keempat, Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Nah, dan Al-Quran dan Sunnah tidak terpisahkan. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Astrosaat Muhtar tadi. Nah, itu ada empat cara mentafsirkan Al-Quran. Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah, Al-Quran dengan perkataan sahabat, dan Al-Quran dengan perkataan tadi. Inilah metode manhaj pentafsiran Al-Quran yang benar yang dituntunkan oleh para sahabat dan imam-imam Ahlus sunnah atau imam-imam Islam. Nah, seperti ini, empat ini. Nah, akan kita berikan contoh masing-masing dan kita bahas satu persatu cara mentafsirkan Al-Quran tadi. Yang pertama, mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, ini ada suatu pentafsiran yang sangat bagus, yang sangat mulia. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6 sampai 7 Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allah berfirman kita diperintahkan untuk dalam surat Al-Fatihah tadi apa? Kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta berdoa pada Allah, berilah kita petunjuk untuk mengikuti jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah jalan yang orang-orang syiratal ladzina an'amta jalan yang orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, dalam surat Al-Fatihah tadi apa? Allah menyuruh kita untuk kita berdoa agar kita untuk menempuh jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Siapakah orang yang telah diberikan nikmat ini? suatu pertanyaan, siapakah orang yang telah diberikan nikmat yang sehingga kita harus mengikuti jalan mereka dan kita diharuskan berdoa untuk mengikuti jalan mereka maka diterangkan dalam surat An-Nisa ayat ke-69 dalam surat Al-Baqarah eh, Al-Fatihah 6 sampai 7 diterangkan dengan Al-Qur'an yang lain surat An-Nisa ayat ke-69 Allah Subhanahu wa taala berfirman ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نعم Allah berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan dijanjikan mereka bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Siapa itu? Orang yang telah diberikan nikmat diterangkan ayat setelahnya minan nabiyyin yakni adalah orang-orang yang diberikan nikmat tadi adalah para nabi wasiddiqin dan orang-orang yang mempunyai kejujuran sedih, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid wasalihin dan orang-orang yang saleh. Nah, jadi dalam Al-Fatihah Ihdilah siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Nah, kita diperintahkan untuk menempuh jalan orang yang engkau berikan nikmat maka orang yang diberikan nikmat ini diterangkan dalam ayat yang lain siapa adalah para nabi kemudian para siddiqin dan para suhada dan para solehin nah ini menerangkan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran yang lain juga contoh yang kedua. Dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua, Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb. Rabb itu pemelihara, pemelihara. Al-Alamin. Pemelihara alamin. Allah itu pemelihara apa? Alamin. Kemudian alamin itu apa? Alamin, alam, alam kita dengar alam itu apa artinya alam? Nah, maka ditafsirkan oleh ayat yang lain dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-23 sampai 24 Allah mentafsirkan arti alamin di sini. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara 23 sampai 24, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin diceritakan dikisahkan tentang kisahnya Fir'aun dan bersama Nabi Musa Fir'aun berkata wa ma rabbul alamin siapakah Rob atau pemelihara alam maka Nabi Musa menjawab kala Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma alamin ini adalah apa adalah samawat langit dan bumi dan yang diantara keduanya inilah alam ya kan alam alam itu artinya apa ada langit dan bumi dan yang diantara keduanya ini artinya alam nah maka dalam surat Al-Fatihah di alam diterangkan dalam surat al suara Nah, inilah metode yang terbaik di dalam mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, seperti itu. Dan contoh yang lain sangat banyak seseorang mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran dan contoh-contoh itu bisa dilihat di tafsir apa adua ulbayan Syekh Muhammad Amin Al-Sinkiti apa memberikan contoh yang sangat banyak dalam permasalahan ini tafsir adwaul bayan. Nah, itu contoh Al-Quran dengan Al-Quran itu cara yang terbaik seseorang mentafsirkan Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua adalah tafsir Al-Quran dengan Sunnah. Nah, Al-Quran dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Imam Syafi'i tentang permasalahan hal ini dan tentang permasalahan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau berkata Imam Syafi'i, "Kullu ma hakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa mimma fahimahu min al-Qur'an." Seluruh hal yang Rasulullah SAW memberikan hukum tentangnya ini adalah sebagai buah atau sebagai inti dari pemahaman asalnya pemahaman Rasulullah dari Al-Quran. Nah, intinya apa? bahwa segala perbuatan Rasul, segala perintah Rasul ini sumbernya adalah dari memahami Al-Quran. Nah, jadi tidak mungkin Rasulullah itu menentang Al-Quran atau tidak mungkin hadis itu bertentangan dengan Al-Quran tidak mungkin. Nah, karena segala sesuatu yang dihukum, yang diberikan hukum oleh Rasul, yang diterangkan oleh Rasul ini merupakan sumbernya dari memahami Al-Quran. Rasul membaca, memahami Al-Quran, kemudian memutuskan suatu hukum. Ini hukumnya ini, ini hukumnya ini. Artinya apa? Ini adalah dari memahami Al-Quran. Bukan berarti Rasul menentang Al-Quran. Tidak mungkin Rasul menentang Al-Quran. Dan tidak akan pernah mungkin. Nah, itu berkata Imam Syafi'i. Berdalilkan juga Allah berfirman, Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihi. Allah berfirman, dan kita turunkan kepada engkau wahai Muhammad al-zikra apa sunnah itu ditubayyana linnas agar engkau dengan sunnah tadi menerangkan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka berupa Al-Qur'an. Nah, dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Ala inni utitu Qur'an wa mithluhu Ketahuilah bahwa saya diturunkan kepada saya Al-Qur'an dan yang semisalnya. Apa? Itu sunnah. Nah, jadi apa? cara yang terbaik tadi setelah Al-Quran dan Quran maka Al-Quran dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah yang paling paham apa itu kemauan Allah Rasulullah yang paling paham tentang hakikat Al-Quran Rasulullah yang paling paham tentang kandungan Al-Quran nah yang telah diberikan contoh oleh Ustaz Muhtar beberapa contoh dan kita akan tambahkan beberapa contoh yang memberikan keyakinan kepada kita bahwa tidak mungkin terpisahnya Al-Quran dengan Sunnah. Contoh yang pertama, Allah berfirman, Ya ayuhalladzina aman makimu sholata wa zakah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian sholatlah dan dirikanlah sholat dan keluarkan zakat. Nah, Allah banyak sekali dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat, untuk mengeluarkan zakat. Tapi bagaimana caranya? Kita sholat, ada takbir, ada ada baca Al-Fatihah, kita sholat subuh dua rakaat, sholat duhur empat rakaat, kita baca Al-Fatihah, kita ruku, kita sujud, apa bacaannya, semuanya tidak ada dalam Al-Quran. Allah cuma merintahkan apa? Kita untuk mendirikan sholat. Tapi bagaimana caranya sholat? Diterangkan dalam asumnya. Caranya ruku kita baca apa? Cara sujud kita baca apa? Kemudian subuh berapa rakaat? Diterangkan dalam Al-Quran. Juga Selain itu Allah berfirman wa'atu zakat, dan keluarkanlah zakat. Kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Tapi apa? Benda apa yang kita keluarkan? Apakah kita punya pasir, punya batu dikeluarkan? Apakah kaji apa? Uang jajan anak kita dikeluarkan zakat? Nah, Allah berfirman keluarkan zakat. Tapi dari dari apa kita dikeluarkan? Diterangkan oleh sunnah. Nah, yang zakat itu apa? Binatang ternak, kemudian perdagangan, kemudian apa zakat fitrah, kemudian pertanian. enam, lima, lima asnaf, lima poin saja yang dikeluarkan zakat, selainnya tidak. Nah, maka kalau seseorang tadi mengharuskan ada zakat bulanan, seorang pegawai negeri profesi harus membayar zakat setiap bulan atau tukang yang diberikan gaji setiap minggu harus dikeluarkan zakat mingguan. Apa dalilnya? Apa hujahnya dari mana kamu mengharuskan adanya zakat seperti ini dalam Al-Quran tidak ada dalam sunnah tidak ada nah itu contoh seseorang memahami Al-Quran dengan sunnah juga dalam ayat yang lain Allah berfirman walillahi ala nasi hijjul bayti man istatawa ilaih sabila Allah itu mewajibkan kepada manusia untuk berhaji bagi yang mampu kita bagi orang yang mampu untuk berhaji tapi mampu itu artinya apa? Mampu. Mampu berjalan, atau mampu berdiri, atau mampu apanya? Kita yang wajib haji itu mampu apa? Kemudian apa? Haji itu di mana? Apakah haji itu di Cawas atau haji di Amerika? Tidak diterangkan dalam Al-Quran. Diterangkan dari, dari mana? Dari as Yang dimaksud mampu itu apa? Harganya dan kesehatannya. Kemudian haji itu di Ka'bah. Siapa yang menerangkan? Dari as tidak mungkin seorang bisa haji dengan sempurna, dengan baik kalau tanpa mempelajari Al-Quran. Allah cuma berfirman, wajib bagi kalian haji. Tapi di mana haji kita? Bagaimana tata cara haji kita? Dengan apa? Dengan as-sunnah. Maka antara Al-Quran dan sunnah tidak terpisahkan dan tidak mungkin saling bertentangan. Nah, tadi telah diterangkan tentang sunnah. Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, Innama hurrima alaikum maitah wadzam wa lahmul wa ma uhilla bihi Sesungguhnya yang diharamkan kepada kalian itu cuma empat saja. Yang diharamkan kepada umat Islam makanan-makanan itu cuma empat. Apa? Yang pertama adalah mayit, daging yang mati tanpa disembelih. Ada ayam ketabrak mobil, tidak mati tanpa disembelih. Ini apa? Haram. Kemudian yang kedua darah, haram darah kita nyembeli ayam, darahnya kita ambil, kemudian kita simpan, kita goreng yang dinamakan sareng haram dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada lahman khinzir, daging babi haram. Yang keempat, binatang-binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Disembelih atas nama Nila Rasidul, disembelih atas nama Jin, yang lain-lain ini haram. Yang diharamkan cuma empat makanan kalau dalam Al-Quran. Maka apa hukum ular? Apa hukum singa? Apa hukum macan? Apa hukum anjing? Maka dalam Al-Quran cuma yang diempatkan yang haram cuma empat. Nah, tetapi diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya Nah, Rasulullah SAW an kulli minas tiba Rasulullah melarang seluruh binatang yang bertaring dari binatang buas Bukan berarti Rasul menentang Al-Quran. Al-Quran cuma bila empat. Sekarang Rasul menambah. Menambah apa? Binatang-binatang yang bertarung diharamkan oleh Rasul. Bukan berarti Rasul menentang Al-Quran, menambah Al-Quran. Tidak. Tapi Rasul menerangkan Al-Quran. Rasul mentafsirkan Al-Quran. Rasul menjelaskan Al-Quran. Tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan Sunnah. Maka seseorang tidak boleh menghalalkan anjing, tidak boleh menghalalkan ular. Karena apa? Karena Rasul yang melarangnya. Bukan berarti ini Al-Quran lebih tinggi, kemudian Rasul lebih rendah. Tidak, antara Allah dan Rasul terpisahkan. Karena Allah menurunkan Rasul untuk menerangkan manusia, untuk menjelaskan kepada manusia, bukan untuk menentang, bukan untuk dilemahkan. Nah, itu contoh tentang tafsir Al-Quran yang benar adalah setelah Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah. Dan telah kita terangkan beberapa contohnya. Kemudian yang ketiga, tafsir Al-Quran yang paling baik adalah Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Nah, akan kita berikan contoh beberapa hal yang menunjukkan bagaimana sahabat begitu paham tentang Al-Quran sehingga pendapat mereka atau perkataan mereka itu pantas untuk kita dahulukan daripada yang lainnya. Baik. Disebutkan Ibnu Katsir dalam kitab Muqaddimah Tafsir sampai disebutkan sanad sampai ke sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini menunjukkan apa? Eh, bahwa mereka begitu paham para sahabat itu begitu paham Al-Quran sehingga apa pantas kita kedepankan pendapat mereka Ibn Mas'ud berkata walladhi la ilaha ghairuhu ma najalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man najalat wa aina najalat walau a'lamu makan ahadun a'lam bi kitabillah minni kanalu al-mataya la Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah, yang demi Allah, tidaklah turun suatu ayat dari Al-Quran kecuali saya paling tahu kepada siapa ayat ini diturunkan. Ada ayat turun, ini kepada siapa diturunkan? Ibnu Mas'ud saya yang paling tahu. Wa aina nazalat dan diturunkan di mana? Di mana ini ayat Al-Baqarah diturunkan di mana? Paling tahu. Nah, tadi apa Abu Mas'ud seluruh ayat itu diturunkan kepada siapa dan diturunkan di mana saya yang paling tahu. Walau a'lamu, kalau saya tahu ada orang lain yang lebih tahu tentang Al-Quran, itu aku akan datangi dia. Artinya aku akan belajar, meminta ilmu padanya. Ini menunjukkan apa? Itu maksud begitu pahamnya, begitu cerdasnya dalam mani Al-Quran sehingga setiap ayat tahu pada siapa ke di mana turunnya. Maka apa? Kita ambil pendapat mereka. Kalau Ibnu Mas'ud berkata atau Ibnu Mas'ud mentafsirkan ayat ini diturunkan kepada ini dan diturunkan di tempat ini dan maksudnya adalah seperti seperti ini. Maka kita ambil karena apa? Ibnu Mas'ud yang tahu yang paling paham tentang Al-Qur'an. Kemudian juga disebutkan Baik. disebutkan berkata Ibnu Mas'ud tentang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga seorang seorang sahabat yang begitu paham tentang Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW bersabda atau mendoakan Ibnu Abbas dengan perkataannya Allahumma fakihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, Allah itu pada suatu hari menggandeng atau merangkul Ibnu Abbas dan berkata, Ya Allah, berikanlah kepahaman kepada anak ini Ibnu Abbas tentang agama wa alimhu ta'wil dan apa berikanlah dia ilmu ta'wil Al-Quran maka Ibnu Abbas didoakan Rasul untuk memahami ilmu ta'wil dan dipahamkan agama maka apa kalau ada Al-Quran ditafsirkan oleh Ibnu Abbas maka kita pantas untuk kita terima Baik. kemudian juga diriwayatkan dari Ibnu Katsir berkata, An Abi Wa'il dari salah seorang tabi'in yang bernama Abi Wa'il Istukhlifa Ali atau istakhlafa Ali Abdullah ibn Abbas ala musim pada suatu hari Ali bin Abi Thalib itu memberikan atau menugaskan Ibnu Abbas itu untuk memimpin haji kepada manusia jadi pimpinan haji berpidato di musim haji. Nah, fakhataba anas maka Ibnu Abbas pun memberikan khutbah kepada manusia di hadapan para jemaah haji. Faqara'a fi khutbatihi surah Al-Baqarah wa fi surah wa fi riwayatin surat Nur. Maka dalam khutbahnya dia itu Ibnu Abbas membaca surat Al-Baqarah dan di riwayat yang lain surat An-Nur. Fafasaraha Kemudian setelah membacanya mentafsirkan apa isi surat Al-Baqarah, apa isi surat An-Nur. Lau sami'at hurum wa tur wa dailam la asmau. Sampai apa? Kalau seandainya bangsa Rum, bangsa Rum itu orang-orang Romawi, orang-orang kafir, atau Turki, bangsa Turki yang orang kafir juga, wa dailam juga orang kafir. Kalau mendengar Tadi khutbahnya Ibnu Abbas di dalam mentafsirkan Al-Quran begitu indahnya, begitu cerdasnya, begitu pahamnya, la aslamu. Mereka akan masuk Islam karena mendengar begitu cerdasnya Ibnu Abbas mentafsirkan Al-Quran dan begitu pahamnya Ibnu Abbas dalam mentafsirkan Al-Quran. Nah, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa para sahabat orang yang paling paham tentang Al-Quran dibanding kita. Nah, sekarang kenapa kita mendahulukan akal-akal kita dibandingkan mereka? Nah, kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat adalah apa? Tafsir Al-Quran dengan akwal tabi'in. Dengan perkataan para tabi'in. Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan sunnah, Al-Quran dengan perkataan sahabat, kemudian kita mencari yang keempat adalah perkataan para tabi'in. Nah, Perkataan para tabi'in kita lihat apa dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan atau pemahaman at-tabi'in tentang Al-Quran. Ibnu Katsir berkata, diriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Mujahid. Mujahid adalah murid dari Ibnu Abbas. Seorang tabi'in, murid dari Ibnu Abbas, dia berkata, Arabtul mushaf ala bin Abbas salata aradat. Aku membaca, artinya aku membaca Al-Quran kepada Ibnu Abbas tiga kali. Art, art itu dia dia membaca, muridnya membaca, gurunya mendengarkan. Nah, itu apa? Seperti itu tiga kali. Nah, min fatihatihi ila khatimihi. Dari awal Al-Quran sampai akhirnya. Awqafahu inda ayat ayatin minhu Ibnu Abbas itu menghentikan atau artinya memisah-misah di setiap ayat untuk apa? Untuk dijelaskan. Jadi mujahid membaca setiap ayat kemudian disuruh berhenti, berhenti. Untuk apa? Dijelaskan tafsirnya. Ini maksudnya ayat ini seperti ini. Turun kepada orang ini di tempat ini maksudnya seperti seperti ini. Apa? Di setiap ayat dihentikan untuk dijelaskan. Nah, Taib. Wa as'alu anha dan aku bertanya tentang hukumnya. Setiap ayat diterangkan dan dia bertanya tentang hukumnya. Ini apa? Tentang mujahid tadi. Mujahid ada seorang tabiin murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, yang beliau begitu bersemangat dan begitu paham tentang Al-Quran karena apa? belajar langsung dari Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas belajar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ayat berhenti, diterangkan apa maksudnya, apa intinya, apa tujuannya. Nah, sehingga berkatalah Sufyan Al-Thawri, "Idza ja'aka tafsir an-mujahid fahasbuka bihi." Al-Thawri Sufyan Al-Thawri berkata, "Jika datang kepada kalian tafsir dari mujahid fahas bihi, maka cukuplah bagi kalian untuk menerimanya." Nah, karena apa? Karena beliau belajar langsung dari para sahabat dan juga tadi yang lain sangat banyak selain apa selain ini jahit juga itu adalah apa ada beberapa tabiin yang belajar dan sangat paham Al-Quran seperti Al Hasan Al Basri, Masruq Ibnu Ajda, Sa'id bin Musayyib, wa Abil Aliyah, wa Rabi bin Anas, wa Qatadah, wa Dhahak, wa ghairuhum min tabiin. Nah, selain dari mereka dari para tabiin. Nah, jadi apa? Seperti itulah cara mentafsirkan Al-Quran. Kalau seseorang caranya apa? Melihat ayat, suatu ayat. Maka kalau ada suatu yang sulit apa maksudnya, maka cari ayat yang lain yang berhubungan dengan ayat ini. Tentang ada nggak ayat yang menerangkan tentang ayat ini dicari. Seperti itu. Kalau ada ditulis ini tafsir Al-Quran dengan Al-Quran Kemudian selain itu dicari dari sunnah Rasulullah SAW apakah hadis ada hadis yang menerangkan tentang ayat ini apa maknanya maka ditulislah tafsir dari sunnah. Kemudian setelah itu ditulislah tafsir dari kalangan para sahabat. Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini apa maksudnya setelah itu ditulis perkataan para tabiin tentang apa arti Al-Quran tadi. Itulah cara mentafsirkan Al-Quran yang benar sesuai dengan pemahaman satu umum. Baik, kemudian yang terakhir yang perlu kita bahas adalah apa hukum apa hukum tafsir dengan ro'i nah dengan akal maka Ibnu Katsir berkata fa amma tafsirul Quran bi mujarrad ra'yi fa haram kalau seseorang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya, maka hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Suatu dosa yang sangat besar. Mentafsirkan Al-Quran tanpa Al-Quran, tanpa sunnah, tanpa perkataan Syuhada, tanpa perkataan tabi'in, tapi dengan akalnya. Dengan ini tafsir dari siapa? Ini dari Ustaz saya. Ini dari pemimpin kelompok saya memimpin kelompok mentafsirkan Al-Quran. Sekarang banyak majlis-majlis tafsir Al-Quran. Tapi memahami dengan pemahaman siapa sekarang ini? Kamu mentafsirkan dengan siapa? Dengan ketua kelompok saya. Maka hukumnya apa? Haram. Berkata Ibnu Kathir, "Fa'amma tafsir Quran di mujarrad di fa Seseorang mentafsirkan Al-Quran dengan mujarab akal, mujarab akal tanpa merujuk dari Al-Quran, tanpa sunnah, tanpa perkataan syahadat, tanpa perkataan tahdid, apa hukumnya? Haram. Nah, apa dalilnya? Dalilnya hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawwa maq'aduhu minan nar." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkata, mentafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya atau dengan sesuatu yang dia tidak tahu tentang ilmunya, maka bersiaplah atau persiapkanlah tempatnya di neraka. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa Hasan wa Ahmad wa Tabari wa Tahawi fil Mishkal wal Baghawi. Nah, hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, man qala fi Quran bi ra'yi barang siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, maka fal yatazawwa silahkan mempersiapkan tempatnya di neraka. Dalam hadis yang lain dari Jundub bin Junadah anna Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi faqad akhta." Barang siapa yang berkata atau mentafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya maka telah salah. Nah, telah salah jelas salahnya. Nah, maka seperti itu. Kita bisa memahami. Sekarang kita telah paham bagaimana cara mentafsirkan Al-Qur'an yang benar dan mengetahui apa seseorang menafsirkan Al-Quran yang salah itu bagaimana, yang benar bagaimana. Nah, maka perlu kita lihat, perlu kita koreksi Jadi kita pribadi dan saudara-saudara kita. Kalau seorang dia menafsirkan Al-Quran bagaimana dengan apa? Apakah dengan Al-Quran atau Sunnah? nah ataukah dengan perkataan sendiri? nah Seperti itu, bagaimana sekarang sudah akan sehat? seseorang mendahulukan akalnya daripada sunnah Rasul dan perkataan sahabat. Kita tanya sekarang misalnya, pemimpin itu apa misalnya, Al-Quran saja tidak hafal. Kalau ditanya berapa hafalan Al-Qurannya, tidak hafal. Membaca Al-Quran saja mungkin belum lancar. Bagaimana dia bisa mentafsirkan Al-Quran? Nah, kalau ditanya hafalannya berapa mungkin apa tidak juz 30 tapi apa just bukan lama 30 juz, tapi apa? Juz 30. Saja tidak hafal. Satu juz saja tidak hafal, bagaimana dia bisa mentafsirkan dengan akalnya? Sahabat saja yang apa dia itu hafal Al-Quran di luar kepala. Al-Baqarah saja 10 tahun, 8 tahun. Dia rendahkan dan dia ambil dari pikirannya, dari akalnya yang dia tidak hafal Al-Quran. Sedangkan dia membuang perkataan sahabat dan perkataan tabiin yang setiap hari membaca Al-Quran setiap ayat ditanya bagaimana hukumnya, di turunnya, dan kepada siapa. Mereka mencurahkan waktu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun untuk mempelajari Al-Quran. Sedangkan engkau berapa tahun sudah hafal berapa juz, berapa tahun yang engkau hafal untuk pelajari Al-Quran sudah berani mentafsirkan Al-Quran dengan pikirannya. Nah, suatu hal yang tidak dan menjadi pertanyaan kita bersama. Nah, seperti itu. Dan ini mungkin yang bisa kita sampaikan tentang bagaimana tafsir Al-Quran yang benar kita ringkaskan dari mukadimah di Kathir atau jemaah kita tafsir Ibn dan juga kita ambil dari apa jemaah usul tafsir dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya dan akhir dakwahnya alhamdulillah وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه طيب ada pertanyaan mungkin yang bisa kita jawab sebentar. Baik. Uh, pertanyaan benar atau pikiran manusia diminta jawab di akhirat. Nah, <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal fu'ada, inna sam'a wal basara wal fu'ada, kullu ulaika kana anhu mas'ula." Allah berfirman, "Jangan kalian berbicara yang kalian tidak ketahui karena pendengaran inna sam'a karena pendengaran wal basar dan penglihatan dan hati kalian itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, lalu bagaimana kalau seseorang itu berangan-angan atau berpikir buruk tetapi tidak melakukannya, cuma berpikir saya mau mencuri. Nah, cuma niat saja tapi tanpa ada amalan maka tidak berdosa seperti itu kalau tanpa ada Amalan yang menyertainya cuma sekedar angan-angan dalam hati atau niat dalam hati tanpa disertai perbuatan. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tajawaza an ummati malam tak aman atau takallam. Allah itu mengampu dari umatku apa-apa yang terbetik dalam hatinya malam tak aman selama tidak mengamalkannya, tidak melakukannya Au tatakallam atau diungkapkan dalam perkataannya. Cuma dalam hati saja, maka au ya yatajawaz. Apa? Mengampuninya. Dalam surat Al-Baqarah juga Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na Nah, Allah berfirman apa? E, Rabbana ampunilah kita dari apa-apa yang kita salah Rabbana la tu'akhidna inna sina apa yang kita lupa dan apa-apa yang kita salah. Artinya apa? niatan dalam hati seperti itu berniat jelek kalau tidak diamalkan maka tidak berdosa tidak apa-apa seperti itu bahkan kalau seseorang berniat jelek kemudian ditinggalkan gara-gara takut kepada Allah malah dapat pahala nah seorang berniat mencuri mau mencuri tapi apa ingat ingat takut pada Allah Allah melarang saya mencuri saya takut akan azab Allah saya tidak jadi mencuri maka malah mendapat pahala. Seorang berniat kemudian di apa? tidak tidak jadi gara-gara takut pada Allah maka malah mendapat pahala. Dalilnya di sini Abbas Allah taala anhu Rasulullah bersabda mana eh, dalam Rasulullah bersabda man hamma bisyai'atin falam ya'malha barang siapa yang berham punya keinginan untuk melakukan kejelekan falam ya'malha kemudian tidak melakukannya dalam riwayat yang lain lillah gara-gara Allah maka katabahullahu hasanatan wahidah maka Allah mencatatnya suatu kebaikan nah jadi apa kalau seorang tidak mendapat dosa dari hatinya sesuatu berniat buruk baik bagaimana cara bertobatnya dengan nah tidak bertobat kalau tidak melakukan Allah dosa tadi berarti kita hindari pikiran-pikiran buruk dengan apa menyebutkan diri kita dengan amalan-amalan yang baik, mengenal Al-Quran, baca buku, begitu itu. Baik, bagaimana menerapkan sunnah dalam lingkungan masyarakat? Maka dengan apa? Dengan bertahap, dengan pelan-pelan bertahap dan dengan dakwah yang hikmah dan mengubahkan hasanah dengan cara yang baik, dengan hikmah dan apa pelan-pelan tidak langsung diterapkan secara mutlak dan secara total, tapi dengan atau bertahap. Nah, Allah berfirman Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah berdoalah atau berdakwahlah dengan jalan Allah dengan hikmah wal mu'ibatul hasanah. Nah, seperti itu dengan hikmah dan punya tahapan-tahapan prioritas-prioritas mana yang didahulukan. Ini tauhid, ini sunnah, ini apa mustahab. Nah, mana yang didahulukan ada dahuluan-dahuluan tahapan-tahapan. Karena Rasulullah SAW pun dalam berdakwah punya tahapan-tahapan, maka kita juga ada tahapan-tahapan. Nah, ini di sini, subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdika, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.